الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد طيب نما الله yang akan kita bahas yaitu al khalaq wal Khaliq Al-Bari Al-Musawwir semua nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan menunjukkan sifat Allah yaitu al-khalq bahwa Allah yang maha mencipta dan Allah memiliki nama ini azali dan abadi nama-nama Allah itu adalah sesuai dengan kemuliaan Allah dan zatnya yang maha sempurna. Nah, dia mempunyai nama al khalik sebelum ada makhluknya. Nah, ini disebutkan dalam matan akidah Tahawiyah juga. Nah, Allah mempunyai nama al khalik walaupun makhluknya belum ada. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim walaupun belum ada yang dirahmatinya dari kalangan makhluknya. Nah <clears throat> Jangan bahas, Disebutkan makna al-khalq itu bermakna, bisa bermakna al-insya' Nah, lam yusbak ilahi yang belum pernah atau ada contoh atau didahului sebelumnya. Ini mem, insya itu bisa mananya menumbuhkan atau menciptakan, mewujudkan. <clears throat> Ahdatsahu ba'da illam ba'da illam yakun. Mewujudkannya padahal tadinya belum belum ada. Ini diantara salah satu mana al-khalq. Ini al-insya. Yang disebutkan lam yusbak ilaih. Belum ada contoh sebelumnya. Ini belum ada sesuatu, kemudian dia mewujudkan, mewujudkan yang membuatnya ada. Makna yang kedua, Makna yang kedua bermakna takdir. Bermakna takdir. Bermakna takdir. <clears throat> Nah, di mana at taqdir Contoh yang pertama, artinya makna yang pertama kalimat yang pertama dengan makna insya. <clears throat> Dasarnya kenapa diartikan al insya? Allah berfirman, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath dalam surat Az-Zumar ayat 6 Surat ke-39 ayat 6. Az-Zumar ayat 6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Dia menciptakan kamu di dalam perut ibu kamu, dalam rahim. Khalqan penciptaan min ba'di khalqin. Ciptaan demi ciptaan fi dhulumatin salat dalam tiga kegelapan kegelapan yang tiga nah, yani Allah menciptakan kamu mulai dari nutfan sebagai nutfah kemudian alaqah kemudian mud mudghah <coughs> nah itu dari dasar makna yang pertama al insya mewujudkan Wa minasani dari yang kedua apa tadi? Takdir. Seperti dalam firman Allah surat Al-Ankabut. Ayat ke-17. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka ayat ke-17. Nah, membuat-buat ini takdirun takdirunahu wa tuhayyi'unahu. Yang mananya adalah kadib ifkan ya. Takhluquna ifkan yakni taqdirunahu wa tuhayyi'unahu wa huwa kadzibun. Mengadang-adakan dusta, takhluquna ifkan. Membuat kedustaan mereka-reka itu makna di antara makna khalq ini membuat-buat kedustaan ini asal bahasa secara bahasa makna al-khalq nah nama Allah al-khaliq itu disebutkan di dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an kadang dalam bentuk mudaf Allahu khaliqu kulli syai sebagaimana dalam surat Az-Zumar tadi. Khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian dalam surat Al-Hasyr dalam bentuk yang ya sebagai isim Wallahul khaliq juga dalam bentuk kadang-kadang disebutkan dalam bentuk jamak seperti dalam surat Al-Mu'minun Fatabarakallahu ahsanul khaliqin ayat ke-14 dan surat Al-Waqi'ah ayat ke-59 أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نعم dan ayat-ayat yang lainnya. Adapun nama Allah Al-Khalaq itu bentuk mubalaghahnya. Itu disebutkan dalam beberapa tempat seperti dalam surat Al-Hijr surat ke 14 surat ke-14 ayat ke-86 Al-Hijr eh surat ke-15 surat ke-15 ayat ke-86 surat Al-Hijr 14 itu surat Ibrahim Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin ayat ke-86 Inna rabbaka huwal khallaqul alim ayat ke-86 mana dalam bentuk sifat mubalaghah. Kemudian dalam surat Yasin ayat ke-81. Surat Yasin surat ke-36 ayat 81. Bala bal huwa khallaqul alim. Bala bal huwa wa huwal khallaqul alim. Ayat ke-81. Nah, sekedar faedahnya ini dalam surat Yasin itu ayat terakhir itu Syekh Sa'di menyebutkan di situ beberapa dalil tentang ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengingkari hidup sesudah mati. Mulai dari ayat 77 sampai ayat terakhir itu dalil-dalil tentang bantahan mereka yang terhadap mereka yang mengingkari kehidupan setelah mati hari kebangkitan bukan oleh beliau ada lima dalil <clears throat> Baik, eh, enam enam dalil Baik itu al-khalaq Sekarang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalq tadi sebagaimana disebutkan makna secara bahasa adalah al-ibda, yakni artinya menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya, tanpa ada yang mendahului. Ini kalau dalam istilah lain juga dinam apa? Al-ikhtira. Membuat sesuatu tanpa contoh sebelum sebelumnya. Ini satu makna al-khalq. Makna yang lainnya adalah at-takdir. At-takdir. Tadi sudah kita lewati contoh apa namanya dalil-dalil tentang jenis yang pertama, artinya makna yang pertama al-insya atau ibda <clears throat> buat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Yang kedua dengan makna takdir. Nah, watakhluquna ifka itu takdir, mana takdir? Kemudian Baik. ada dalam apa namanya? Ya, jadi mana-mana yang bermakna insya itu disebutkan dalam banyak ayat ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini makna di situ makna khalq yakni mencipta. Al insya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya juga kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Awwala khalqin nu'iduh. Ini awal penciptaan. Nah, ini maknanya Bimana al-ijad atau insya. Nah, termasuk juga dalam firman Allah surat Sad ya. Ya Allah berfirman, "Qala ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biadaya. Mananya lah al-ijad, eh, al-insya. Termasuk juga di dalam had, apa namanya hadis. Makna khalq itu adalah al-insya. Seperti dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW menyebutkan Allah biyadihi al-arsya wa adan wal qalam wa adam. Allah menciptakan dengan tangannya arsh. Arsh itu Allah sendiri yang buat. Kemudian surga adan Surga adan yang disebutkan dalam riwayat yang lain Allah sendiri yang menanam pohon-pohonnya. Ya bagaimana Allah sesuai dengan kemuliaan dan ke sempurnaan Allah. Ya, bagaimana Allah membuat manusia juga. Wal qalam, pena, kemudian juga Adam. Adam jelas dalam surat surat tadi. Sementara yang lain kemudian summa qala likulli syai'in kun fayakun. Kemudian kata Rasulullah Allah berfirman kepada segala sesuatu ini menciptakan yang lainnya itu dengan kun. <clears throat> Baik. Manal Khalid sebagai nama di antara nama-nama Allah ini disebutkan oleh Al-Khattabi dalam sya'nud doa huwal mubdi' lil khalqi al mukhtari' lahu al mubdi' lil khalqi wal mukhtari' ikhtara'a yakhtari'u mukhtari'un lahu ala ghairi mithalin sabit ala ghairi mithalin sabit tanpa contoh artinya menciptakan sesuatu membuat sesuatu tanpa contoh itu artinya al khaliq ringkasnya seperti itu Itu pada hak Allah. Menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Kalau pada manusia, kan juga disebut tadi dalam ayat, وَتَخْلُقُنَا ifka. Apalagi misalnya maknanya? Nah, itu <clears throat> mana takdir ya kalau pada manusia beliau mengatakan kalau pada manusia mana, pada manusia makhluk al khalak itu maknanya juga apa yang dipakai adalah takdir. Maknanya yang pakai adalah at-takdir. Karena nggak mungkin manusia menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Pencipta ini, pencipta ini, dia pun sudah ada contoh sebelumnya. Apa benda-bendanya yang dia buat jadi bahan itu dari mana dia dapatkan? Penemu-penemu itu dari mana mereka dapatkan? Penemu bahkan sebetulnya yang penumpang-penumpang pertama sekali adalah kaum muslimin, orang-orang Arab. Nah, hitungan bilangan-bilangan hitungan itu adalah kalau kita katakan itu angka Arab yang dipakai. 1 0 1 2 3 4 sampai 9 itu angka Arab. Cuma kalau yang 1 2 itu huruf Persia, ada yang mengatakan itu Persia. Kalau hitungannya itu 0 1 2 3 4 sampai 9 itu angka Arab. Nah, mereka yang belajar ada yang apa kenal aljabar. <clears throat> Bahkan penemu yang kalau mau dikatakan penemu pesawat pertama kali kaum muslimin. Pengarang kitab As-Sahih As-Sihah Al-Azhari. Pengarang As-Sihah kamus as itu pertama kali mencetuskan ide untuk ingin terbang. Cuma mati. Ingin terbang, coba buat sayap besar, lompat dari tingkat tinggi. Mati. Artinya ide itu sudah ada dalam. Jadi kan jangan di jangan di, di mau dikecoh menemui ini menemui itu mereka memang sengaja mereka buat. Dulu sebelum apa ya, kaum muslimin masuk ke Spanyol itu orang-orang Eropa itu seperti barbar, seperti orang primitif. <clears throat> Makanya di zaman itu dibilang abad ke-6, ke-7 itu dunia itu abad ke-8 Abad ke-8 Ahli filsafat banyak, orang Yahudinya, Nasraninya, Yunaninya, Cina, Hindia tenggelam dalam kebingungan. Allah jaga orang-orang Arab dengan fitrah mereka. Baik. <clears throat> Maka al-khalqu fi ismillah, al-khalq pada nama Allah Subhanahu wa taala kalau mau diartikan dengan yang kedua, artinya adalah ibtida'u takdirin nash'i. Permulaan takdir an-nash' penciptaan. Awal penentuan penciptaan Allah atau awal takdir penciptaan. Ibtida'u takdirin nash'i Jadi fallahu khaliquha, jadi Allah yang menciptakannya dalam artian menakdirkannya wa munsyi'uha dan mewujudkannya. dari sini makna al khalaq yang tadi dia bermakna apa namanya bentuk mubalaghah dari al-khaliq artinya adalah al-khaliq khalqan ba'da khalqin al khalaq artinya khaliq khalqan ba'da khalqin al khaliq khalqan ba'da khalqin mencipta demi enam ya demi ciptaan ciptaan demi ciptaan atau banyak banyak menciptakan. Nah. Kemudian yang harus kita ingat sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya penciptaan tersebut penciptaan tersebut itu bukan karena atau atas dasar kesia-siaan dan main-main Maha suci Allah dari berbuat sesuatu yang sia-sia. Wa ma as samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu serta apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, ini maha suci Allah dari kalau kita kembalikan kepada nama-nama sebelumnya, nama-nama Allah itu menunjukkan sifat. Dan itu sesuai dengan keberadaannya, zatnya yang maha mulia dan maha sempurna. Maka penciptaan tersebut, Allah menyandang nama Al-Khalik dan Al-Khalaq, itu tentu bukan sesuatu yang remeh. Itu sesuatu yang besar. Sempur, sempurna. Apalagi kalau disebutkan di dalam pembahasan yang lalu. Itu secara mutabiqah menunjukkan nama dan sifat Allah al-khalq ya, menunjukkan nama Allah yaitu al-khaliq dan al-khalaq juga menunjukkan sifatnya khalq maha mencipta ya, itu secara mutabiqah secara tadamun terpisah ya, secara tadamun itu kalau disebutkan sendiri-sendiri artinya antum pilih mana bukan dalalah ini tadammun dari nama Allah Al-Khaliq. Paham kan? Nah, pertanyaan ini antum jawab menunjukkan nama Allah Al-Khaliq. Selesai. Yang lain menjawab ini menunjukkan sifat Allah Al-Khalq. Sama. Dua-duanya benar. Dan kemudian tunjukkan sebutkan nama Allah atau sifat Allah yang lain dari secara talazum dari nama Allah Al-Khaliq. Nah, itu seperti yang kemarin Nah, secara talazum min dalalatil lawazim luzum nama Allah Al-Khaliq itu menunjukkan ya mengandung konsekuensi nama Allah yang lain dan sifat Allah yang lain. Apa? al-ilm wal qudrah. Al-ilm wal qudrah. Seperti diterangkan oleh beliau, ya. Nah. Yang lalu sudah ada apa? Kita sampaikan juga dalam majelis ini juga sebelum pembahasan ini. Nah, ini nama ini nama Allah Al-Khaliq itu mengandung konsekuensi Allah punya nama Al-Alim dan Al-Qadir. Tidak akan mungkin Allah menciptakan ini secara begitu sempurna dan hebat demikian teratur, indah, serasi. Tidak ada yang janggal kalau tidak punya ilmu. Dan tidak akan mungkin penciptaan itu demikian bagusnya kalau tidak punya kemamp kemampuan, Putra, Itu min lawazim nama Allah al-Khaliq. Nah, kembalikan lagi kalau misalnya dengan nama Allah yang kemarin al-Hayah, al-Hayy. Nama Allah Al-Hayy yang menunjukkan apa? Sifat zatiah yang maha sempurna. Ya. Berarti apa? Al-Khalq itu pun juga adalah sifat yang maha sempurna bagi Allah. Ini terkait dengan Al-Qayyumiyah. Allah tidak bergantung kepada makhluknya untuk menciptakan alam semesta ini. Ya. Tidak butuh pertolong, pertolongan. Makanya itu dengan ya, ingat-ingat kembali dalam pelajaran tauhidnya. Dua ayat dalam surat Saba itu. Yang memangkas akar-akar yang menjadi gantungan kaum musyrikin. Sejak dahulu sampai kiamat. Dalam ayat-ayat itu Allah menyatakan mulai dari yang besar sampai sekecil-kecilnya. Allah nafikan bahwa Allah tidak butuh pertolongan, tidak butuh bantuan untuk menciptakan dan memelihara alam. Itu mah dari mana al-khalq. Sekarang mana al-bari. Secara bahasa dari kata bari'ah sama semua bara'a bari'a yabra'u nah, idza takhallasa ini kalau dia takhallas, takhallus, bebas. baroah, Juga bisa bermakna tanazzaha wa taba'ada. Tanazzah. Tanazzah yakni bersih, jauh barian berarti dia bebas lepas dari penyakit misalnya. Bari sama. Dari sinilah diambil al-bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah yaitu al khalq ini ciptaan ini makhluk Di dalam Al-Quran nama ini disebutkan secara mutlak dalam bentuk nama itu dalam surah Al-Hasyr ya. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir al-bari'. Dalam ayat yang lain ada disebutkan tapi dalam bentuk mudhaf. Seperti dalam surat Al-Baqarah dua kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bari' di sini alladhi al khalqa fa'awjadahum bi Ya, ini artinya dia yang mewujudkan makhluknya dengan kodratnya. Membuat makhluk itu jadi ada. Ada pula yang menyebutkan bar'u dari kata bar'u bara'a ini itu artinya khalqun ala sifatin. Mencipta di atas satu bentuk, di atas satu sifat. Nah, Ada pula yang menyebutkan seperti Al-Khattabi dalam Syatnud Du'a, kalimat Al-Bari kalimat Al-Bari lafaz Al-Bari itu seringnya dengan makhluk hidup bil hayawan ya digunakan khusus untuk nah, al hayawan bukan binatang loh ya makhluk hidup أن اللفظ لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان seperti dalam kalimat bara'allahul insan wa bara'an nasma wa bara'an nasma ini dia mewujudkan manusia dan mewujudkan nasma seperti dalam hadis Baik. Nah, berdasarkan makna ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwa nama ini Al-Bari itu mengandung kemungkinan dua makna. Yang pertama Al-Mujid yang mewujudkan lima kana fi ma'lumihi min asnafil khalaiq yakni mewujudkan apa yang ada di dalam maklumnya yang sudah diketahuinya dari makhluk dari jenis-jenis makhluk mewujudkan apa saja yang sudah diketahui dari berbagai jenis makhluk ini mewujudkan apa yang sudah diketahui dari berbagai jenis makhluk seperti dalam ayat surat al-hadid itu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha Baik. Makna lain yang dimaksud dengan barik Artinya qalibul a'yan. Yang mencetak a'yan, benda-benda. Atau nah, kalau itu dianggap kalau dia ya, apa? mana? Baik. Ini Allah menciptakan unsur-unsur pembentuk manusia itu dari sesuatu yang tidak pernah ada. Mewujudkannya menjadi ada. Air, tanah, udara. Nah. Baru kemudian dari situ Allah membentuk fisik jasad jasad yang beragam, berbeda-beda. Sebagian mereka meringkas beberapa pendapat tentang makna al-bari. Ada empat makna. Yang pertama al-mujid. Al-mujidu. Yang mewujudkan. Wal-mubdi' wal mubdi'. Ya, ini artinya mewujudkan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Mewujudkan sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Sehingga apa? Mirip dengan nama Al-Khas al khalif Sehingga mirip dengan nama al khalif Ini yang pertama. Yang kedua, makna al-bari' Alladhi fassala Alladhi fassala yang memisah. Ba'dal khalqi an ba'din. Memisah sebagian makhluk dari yang lain. Memisahkan masing-masing ciptaan. Gampangnya gitu. Nah, ada yang jenis seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang mukanya seperti ini. Bahkan yang kembar aja pun berbeda. Yang ketiga, ya dulu ala annahu ta'ala khalaqal insan minat turab. Yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, at-turab. Makna al-bari, bahwa Allah menciptakan manusia dari at-turab, dari tanah. Kok bisa? Karena asal dari al-bari dari kata al-bari, yang artinya at-turab. Nah, makna yang keempat dinukil dari Zamakhsyari ini ahli bahasa juga dari kalimat Mu'tazilah yang kitabnya, tafsirnya, tafsir Al-Kasyaf ini jadi pegangannya Asyairah. Mereka lebih suka baca Az-Zamakhsyari punya daripada tafsir Ibnu Katsir mungkin nah, banyakkan nah bagian mereka lebih cenderung baca ini tafsir al razi Al-Bari itu adalah alladzi khalaqal khalqa bari'an minat tafawut. Khalaqal khalqa bari'an minat tafawud bersih bebas dari tafawud kejanggalan menciptakan makhluknya bersih dari kejanggalan ketimpangan seperti dalam surat Al-Mulk ayat 3 itu ma tara fi khalqir rahmani min tafawud itu mana al barian Itu mana al-bari. Ya sama intinya semuanya kan sama mencipta, tapi ternyata berbeda. Kemudian sekarang yang terakhir al musawir al musawir Apa yang memberi rupa, bentuk. As-sawara As-sawar itu bitahrik artinya al-mail cenderung makna secara bahasa. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam satu ayat ayat terakhir tersebut. Tapi juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam bentuk fi'il. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah, dalam surah Al-Imran juga dalam surat yang lain surat Al-A'raf dan surat Taghabun wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Oleh Ibnu Jarir At-Tabari makna al-musawwir beliau artikan al-musawwir artinya khalaqahu kaifa sya'a wa kaifa yasha. <clears throat> Yani Allah menciptakannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Nah, sebagaimana yang Dia Dia kehendaki. Nah, diterangkan oleh Az-Zajjad al musawir ini beliau termasuk menafsirkan syarah Asma al-Husna itu dari wazan mufa'il dari kata surah as-surah sawara yusawiru taswiran bahwa hmm, musawir yang memberi bentuk atau rupa tanpa contoh Seperti itu juga yang disebutkan oleh Al-Khattabi. Makna Al-Mustawir itu anshaa khalqahu ala suwarin mukhtalifah. Menciptakan makhluknya dengan bentuk rupa yang berbeda-beda. Lihat ta'arafu supaya mereka saling kenal. Allah ciptakan mereka dalam rupa yang berbeda-beda supaya saling mengenal. Jadi ini nah, pada <clears throat> ya. Nah itu yang diantaranya kenapa disebutkan tiga nama ini ber atau empat nama ini berbeda. Nah, walaupun pengertian bisa ditarik apa nama intinya adalah sama-sama men mencipta. <clears throat> Nah, nah, nah. Dari nama-nama ini Kita meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta segala segala sesuatu yang ada di alam ini dan memberi bentuk. Kepada mereka tanpa cacat. Dalam artian tidak ada yang salah. Dan semua yang ada di alam ini adalah makhluk bagi Allah. Ciptaan, ciptaan Allah. Nah dari sini ketika kita tahu yang menciptakan dan membentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk kita mencela ciptaan-ciptaan Allah sebagaimana larangan dalam hadis jangan mencela ad dahar angin apa masa jangan mencela angin begitu juga dengan rupa mungkin manusia ya wajahnya mungkin buruk, tidak semancung seperti kita, tidak putih seperti kita, tidak keriting seperti kita. Nah, kupingnya kok beda, kaki tangannya kok beda seperti kita, tidak seperti kita, matanya. Jangan dicela, karena itu adalah buatan Allah. Bagaimana ini terhadap ad terhadap angin. Mencela angin, mencela masa, itu berarti apa? Mencela pencipta penciptanya. Maka demikian pula lebih-lebih manusia. Maka juga Rasulullah melarang. Jangan kamu katakan kepada saudaramu qabbahahu, qabbahakallah. Atau kepada wanita, kepada istri. Ya, dilarang. Nah. <clears throat> nah. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah dengan pasti dengan kebenaran, bukan dengan sia, bukan dengan sia-sia. Ya, ya seperti dikatakan nama Allah tersebut al Khalik Al-Bari itu bukan melekat setelah Allah mencipta baru nama punya, punya nama al Khalik Setelah ada baroknan <clears throat> mabruk makhluknya baru nama Allah Al-Bari tidak Tapi itu setelah sejak azali. Nama-nama Allah itu semuanya ada pada Allah. Nah, sebagaimana dia nama Al-Khalik sebelum ada makhluknya. Nah. Ya, dia adalah Al-Bari. Sebelum ada yang dia ciptakan, dia wujudkan. <clears throat> nah, Termasuk diantara makhluk-makhluk Allah itu adalah kita-kita ini. Kemudian termasuk juga yang menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi dan tidak yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ini apa yang kita perbuat? Apa yang kita perbuat, yang kita lakukan bahkan yang kita rencanakan dalam pikiran itu semua adalah makhluk makhluk Allah. Nah, ini termasuk salah satu rukun diantara rukun-rukun iman kepada tak, takdir. Ya, urutannya kan empat. Yang paling akhir mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, apalagi nama Allah Al-Khaliq, al khalaq bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan kita, kemauan kita, kemampuan kita dan perbuatan yang kita lakukan. Memukul, merampas, mencubit, nah, membunuh, menendang, lari, ya. Nah, menangkis itu semua ciptaan ciptaan Allah, makhluk Allah. Makan, minum dan seterusnya. Ini bukan ciptaan kita, bukan kita yang buat. <clears throat> nah. Baik. Dari sini pula Allah adalah Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Musawwir, Al-Bari. Dan satu-satunya mencipta adalah Allah, maka tidak pantas untuk kita menyaingi dan meniru-nirunya. Misalnya apa dengan membuat gambar-gambar bernyawa. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, dalam riwayat dilaknat orang-orang yang tukang-tukang gambar itu. Dengan alat ataupun tidak dengan alat. Ya. Baik dengan ini yang bergerak maupun yang tidak. seperti disebutkan dalam hadis juga inna syaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamah al musawirun yang paling berat siksaannya di hari kiamat di antara makhluk-makhluk Allah yang mendapatkan siksaan adalah tukang-tukang gambar. Nah, fotografer, pelukis, pemahat. Ya. Nah, yang buat patung, yang buat boneka, kartun, wayang, ya. Juga jangan bermudah-mudah merekam ya. dengan video. Banyakkan para ulama kita Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya dan kepada mereka tidak mengerti nah, tidak artinya karena tidak tahu bahkan juga melarang untuk mengambil gambar-gambar mereka merekam merekam mereka ya. kalaupun ada yang membolehkan para para ulama ya nah, kita kembalikan ke asal ya, ya sementara ini artinya jangan kita benturkan kalamnya para ulama dengan yang lain ambillah fatwa-fatwa tersebut ya. lihat kembali kepada asal mana yang lebih dekat kepada yang hak Baik. <clears throat> Nah, di sini sebutkan Imam Nawawi membagi orang-orang yang membagi membuat gambar itu menjadi tiga. Ada yang membuat gambar untuk diibadahi. Ini yang membuat patung-patung berhala. Ya. Jadi zaman dahulu, zaman Nabi Nuh, zamanku orang-orang Quraisy, ada Hubal dan sejenisnya, nah, zaman Nabi Ibrahim sebelum itu. Kemudian yang kedua, ini yang paling berat. Kemudian ada yang membuat gambar untuk meniru-niru ciptaan Allah. Ini juga termasuk orang paling berat siksaannya. Ada yang tidak bermaksud untuk diibadahi. Gambar tadi bukan maksudnya untuk ibadah, Nah orang yang seperti ini dihukumi fasik. Dihukumi fa, fasik. Nah kan tukang gambar itu mana? Nah tidak untuk ibadah. Tidak pula bermaksud untuk meniru-niru. Imam Nawawi itu. Man lam yaksud bisurati al-ibadah. Walal mudahah. Fahuwa fasik sahibu kabir. Sahibu dhanbin kabir la yukaffar kasairil ma'asi. Nah, itu disebutkan beliau dalam syarah Muslim. Dia membuat gambar tidak bermaksud dengan gambar itu untuk ibadah. Tidak pula bermaksud untuk meniru-niru ciptaan Allah. Ha? Ah. Maka orang seperti ini fasik sahibud dan bin kabir. Dosa besar Ya. Nah. Hati-hati. Logak KTP, KTP bukan urusan kita, SIM, paspor. Hukum asalnya itu. Ya. Nah. Nanti dibalik nih Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan darurat di depannya ada bangkai. Kalau nggak dimakan mati dia. Dia harus makan kan? Nah seperti itu juga keadaan kita. Tidak bisa kita. lagi kondisi seperti ini sekarang. Perlu kenali kadang orang-orang berbuat jahat. Ya. Data. Ya. <clears throat> nah itu. Ya, jangan di. Nah itu cukup dari beliau. Itu ada lagi sebetulnya risalah dikumpulkan oleh sebagian fatwa-fatwa para ulama tentang ini gambar ini, baik yang dengan video rekaman, ya, dengan foto, kamera, lukisan, fatwa-fatwa peralatan sama semuanya menyatakan haram, tidak boleh. Ya, nah, salafiyin lebih-lebih jangan janganlah bermudah-mudah dalam urusan dalam urusan ini. Nah, misalnya apa lagi? Oh ini untuk anu merekam apa namanya ibadahnya. Lagi manasik misalnya, umrah atau haji. Kan kita nggak ngambil orang, nggak ngambil gambar. Apa niatmu untuk membuat gambar ini? Oh, untuk diberitahukan. Ria, jatuh kepada ria, hati-hati. Nyembelih kurban. Nah, ya. Nah, kalau mereka kan kadang tuh dijadikan apa? Untuk laporan kepada nah, sponsornya. Ya. Kepalanya nggak dinampakkan. Nah. boleh. Baik, wallahu alam. <clears throat> Nah itu nama-nama Allah ada empat nama Al-Khalaq, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Yang makna intinya adalah semuanya sama yakni men, Maha Mencipta. Wallahu taala a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan dengan nama Allah. Al-Qabid wal-Basit. Al-Qabid wal-Basit. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini masih kita dengan nama-nama Allah. Walaupun apa namanya yang di dalam Al-Quran yang dalam Al-Quran. Nanti ada nama-nama Allah lagi yang lainnya di dalam sunnah Nabi. Insya Allah kita lanjutkan. Sekarang kita masih mungkin ada beberapa nama yang masuk, anak masukkan yang di sebagian ulama berdalil menetapkan nama itu dengan sunnah. Tapi ada yang memasukkannya dalam apa namanya dari Al-Quran. Ya, Al-Hakam Arwab. Ya. Arwab. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalil dengan hadis tentang nama Ar-Rab. Ini sudah kan? Nah, sebagian lagi masukkan itu dengan berdalil menetapkan nama Allah Ar-Rab sebagai asmaul husna dengan dalil Al-Qur'an. Ya Allah alam. Apakah dari ayat surah Al-Fatihah atau yang lain. Tapi kalau jelas secara mutlak disebutkan dalam sunnah nama ini ya seperti dalam hadis wa amma fir ruku' fa'azzimu fihi rabba nah, adapun dalam ruku' agungkanlah di situ ar-rabb yakni Allah Subhanahu wa taala ini nama Allah diisbatkan dalam hadis nah, juga dalam hadis lain Aisyah radhiyallahu anha tentang keutamaan siwak nah mataharatun lil fam wa mardatun Rabb membersihkan, mengharumkan mulut, membuat bersih mulut dan membuat ridha Arab rabb yakni Allah Subhanahu wa taala. Anda pilih itu. Tapi memang Anda masukkan karena memang ada yang menyebutkannya dalam dalil apa dengan Al-Qur'an. Nah, tidak masalah, tapi yang jelas Arab salah satu di antara asma al-asma al-husna. Nah, sekarang alam nanti al-qabid wal basit. <clears throat>